Adapun dunia maka Allah berikan kenikmatan dunia kepada Allah kepada orang yang Allah cintai dan orang yang tidak Allah cintai. Salawat dan salam Semoga senantiasa Allah SWT limpahkan Kepada Rasulullah SAW Keluarga beliau Dan para sahabat beliau Dan orang-orang yang mengikuti mereka Sampai akhir zaman Hadirin Yang dimuliakan oleh Allah SWT Materi yang akan kita sampaikan pada sore hari ini adalah tentang Al-Mu'jizat dan Al-Karamah Al-Mu'jizat dan Al-Karamah Termasuk beriman kepada para Rasul Adalah beriman bahasanya Allah SWT Telah mengutus mereka Dan menguatkan mereka dengan tanda-tanda kekuasaannya yang menunjukkan bahwasanya mereka adalah benar-benar utusan dari Allah SWT termasuk beriman kepada para rasul adalah beriman bahasanya Allah telah memberikan kepada para rasul tersebut tanda-tanda kekuasaan yang menunjukkan bahasanya mereka benar-benar diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dinamakan dengan al-ayat, tanda-tanda kekuasaan atau al-mu'jizat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa laqad ataina Musa al-kitab wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinat." Allah mengatakan dan sungguh-sungguh kami telah memberikan kepada Musa Alkitab yaitu At-Taurah. Wa qaffaina min ba'dihi birrusul. Kemudian kami lanjutkan setelah dia yaitu setelah Musa dengan rasul-rasul yang lain. Wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinat. Dan kami telah berikan kepada Isa Ibnu Maryam Al-Bayyinat Yaitu hujah-hujah Bukti-bukti yang nyata Yang menunjukkan bahwasanya dia adalah seorang Nabi yang benar Yang diutus oleh Allah SWT Jadi di antara nama Al-Mu'jizat adalah Al-Bayyinat Kemudian Allah mengatakan di dalam ayat yang lain wa ma kana li rasulin ayyatiya bi ayatin illa bi idznillah wa ma kana li rasulin ayyatiya bi ayatin illa bi idznillah dan tidak bisa seorang rasul mendatangkan sebuah ayat sebuah tanda-tanda kekuasaan Allah SWT sebuah mukjizah illa bi idznillah kecuali dengan izin Allah SWT ini menunjukkan bahasa di antara nama mukjizat adalah ayat wa ma kana li rasulin ayyatiya bi ayah tidak mungkin seorang rasul mendatangkan sebuah ayat sebuah tanda kekuasaan kecuali dengan izin Allah Swt. di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan ma minal anbiya'i nabiyyun illa u'tiya minal ayat ma amana alaihil bashar. Tidak ada seorang nabi kecuali dia diberikan tanda-tanda kekuasaan diberikan ayat-ayat diberikan mukjizat-mukjizat yang dengannya manusia akan beriman hadis nah, sini sahih tidak ada seorang nabi kecuali diberikan kepadanya tanda-tanda kekuasaan mukjizat-mukjizat yang dengannya manusia akan beriman Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Jadi beriman dengan adanya mukjizat yang Allah berikan kepada para rasul adalah sebuah kewajiban. Adalah sebuah kewajiban dan ini adalah termasuk beriman kepada para rasul Allah S.W.T. Apa yang dimaksud dengan mukjizat? Yang dimaksud dengan mukjizat adalah sesuatu yang di luar kebiasaan yang diiringi dengan pengakuan sebagai seorang nabi tidak ada yang bisa melawannya dan terjadi dengan kehendak Allah sebagai pembenaran terhadap nabi tersebut mukjizat adalah suatu yang luar biasa atau di luar kebiasaan yang diiringi dengan pengakuan sebagai seorang nabi tidak ada yang bisa melawannya terjadi dengan kehendak Allah semata yang tujuannya adalah untuk menguatkan membenarkan kenabian nabi tersebut sesuatu yang luar biasa atau di luar kebiasaan menunjukkan bahasanya mukjizat ini bukan sesuatu yang biasa. Tapi dia adalah luar biasa atau di luar kebiasaan manusia. Diiringi dengan pengakuan sebagai seorang nabi, ini yang membedakan antara mukjizat dengan karamah. Beda antara mukjizat dengan karamah kalau karena mujizat ini diiringi dengan pengakuan sebagai seorang nabi. Adapun karamah maka tidak diiringi dengan pengakuan sebagai seorang nabi. Karena karamah ini terjadi pada wali-wali Allah SWT dan bukan kepada para nabi. Tidak ada yang melawannya. Ini membedakan antara mukjizat dengan sihir dan juga keadaan-keadaan setan. Karena mukjizat ini tidak mungkin ada yang bisa melawannya. Adapun sihir dan juga yang semisalnya dari keadaan-keadaan setan, maka ini bisa dilawan dengan sihir yang semisalnya. Atau bisa dilawan dengan ayat-ayat Al-Qur'an atau dengan zikir-zikir yang disyariatkan. Adapun mukjizat maka tidak bisa dilawan Allah sajalah yang menghendakinya menunjukkan bahwasanya mukjizat ini bukan terjadi dengan kehendak para rasul akan tapi dia adalah dengan kehendak Allah SWT semata dengan kehendak Allah SWT semata sebagai pembenaran terhadap kenabian mereka ini adalah pengertian dari al-mu'jizat atau ayat dan di antara hikmah Allah SWT Allah menjadikan mukjizat seorang nabi itu sejenis dengan hal yang paling menakjubkan di antara kaumnya. Termasuk hikmah dari Allah SWT menjadikan mukjizat seorang nabi itu sejenis dengan hal yang paling menakjubkan yang paling hebat, yang paling besar di antara kaum nabi tersebut. Maksudnya adalah supaya lebih menunjukkan bahwasanya orang ini adalah benar-benar nabi yang diutus oleh Allah Swt. Contohnya misalnya mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Saleh. Nabi yang Allah utus kepada kaum Samud. Kaum Samud ini mereka adalah kaum yang terkenal dengan kekuatannya yang luar biasa. Sehingga Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an saking kuatnya mereka rumah mereka lain dengan rumah manusia yang lain. Mereka membuat rumah dari gunung. Jadi ada gunung yang keras terbuat dari batu mereka memahatnya dan menjadikan gunung tersebut sebagai rumah. Dan mereka bangga dengan apa yang mereka miliki. Allah mengatakan, "Wadhkuru id ja'alakum khulafaa'a min ba'di 'adin wa bawwa'akum fil ard tattakhiduna min suhuliha qusura wa tanhituna al-jibala buyuta." Nabi Soleh mengatakan kepada kaumnya Dan ingatlah Ketika Allah SWT menjadikan kalian sebagai pengganti-pengganti Kekuasaan Kaum Ad Wabawa'akum fil ard Dan menempatkan kalian di dalam bumi Artinya memberikan kepada kalian tempat tinggal Tattakhiduna min suhuliha qusura, Kalian menjadikan dataran-dataran yang rendah atau tempat-tempat yang datar untuk membangun istana. Wa tanhitunal naljiba buyuta. Kemudian kalian memahat gunung-gunung dan kalian jadikan sebagai rumah. Mereka memahat gunung, gunung batu dan dijadikan sebagai rumah. Dan mereka bangga dengan apa yang mereka lakukan. Tapi mereka tidak mensyukuri nikmat Allah ini Mengkufuri Allah SWT Sampai akhirnya Allah SWT mengutus Nabi Saleh Di antara mereka Mengajak mereka untuk beriman kepada Allah Menyembah kepada Allah semata Dan membenarkan kenabian beliau Dan mereka yaitu orang-orang Samud tidak percaya begitu saja apa yang disampaikan oleh Nabi Soleh saat itu mereka meminta tanda kekuasaan meminta tanda bukti yang menunjukkan bahwasanya Soleh adalah seorang nabi utusan dari Allah SWT mereka minta bukti keluar dari sebuah batu yang besar seekor unta yang hamil kalau misalnya soleh bisa melakukannya Maka mereka baru akan percaya bahasanya beliau adalah seorang Nabi Akhirnya Nabi Soleh Salam, Beliau berdoa kepada Allah SWT Dan Allah pun mengabulkan Dan sebelumnya beliau Meminta perjanjian dari kaumnya Kalau benar-benar hal ini terjadi Maka diharapkan kaumnya beriman kepada beliau Akhirnya keluarlah dari sebuah batu yang besar Seekor onta yang masih hidup Dan hamil 10 bulan Ini adalah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Saleh alaihissalam Dan mukjizat ini lebih besar Dari apa yang dilakukan oleh kaum Samud Kaum Samud mereka merasa bangga dengan kekuatan mereka bisa memahat gunung dan dijadikan sebagai rumah dan mukjizat yang dibawa oleh Nabi Saleh lebih hebat dari itu karena bisa keluar dari benda yang keras yaitu batu yang keras yang besar makhluk hidup yaitu onta bahkan bukan hanya onta begitu saja tapi onta dalam keadaan hamil ini adalah sesuatu yang luar biasa yang lebih hebat daripada yang dimiliki oleh orang-orang Samud saat itu. Namun mereka tidak beriman dan tetap kufur kepada Allah dan Rasulnya sampai akhirnya Allah SWT mengirimkan kepada mereka azab. Contoh yang lain adalah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Di zaman beliau yang paling tersebar saat itu adalah sihir. Di zaman Nabi Musa as, yang paling banyak dan tersebar saat itu adalah sihir. Banyak manusia yang memiliki sihir dan saling berlomba di antara mereka. Dan di antara jenis sihir yang berkembang saat itu adalah sihir mata yaitu sihir yang apabila dilakukan bisa menipu mata manusia. Seakan-akan dia melihat sesuatu padahal bukan demikian. Ini namanya sihir mata. Yang apabila dilakukan seseorang seakan-akan dia melihat sesuatu padahal pada hakikatnya tidak demikian. Sampai akhirnya Allah SWT mengutus Nabi Musa alaihissalam dan di antara mukjizat yang Allah berikan kepada beliau adalah tongkat bisa menjadi ular dan tangan bisa bersinar terang dan putih bagi orang-orang yang melihatnya. Dan ini adalah mukjizat dan sesuatu yang lebih hebat daripada yang dilakukan oleh kaumnya. Karena kaumnya hanya sebatas menipu mata manusia. Adapun apa yang dibawa oleh Musa alaihissalam adalah sebuah tongkat yang berubah benar-benar menjadi seekor ular. Bukan hanya tipuan mata belaka. Allah SWT mengatakan, فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ Maka Nabi Musa AS melemparkan tongkatnya. Maka tiba-tiba tongkat tersebut menjadi seekor ular yang mubin, yang nyata. Artinya tongkat awalnya kemudian menjadi ular yang benar-benar ular. Ini adalah mukjizat yang lebih hebat daripada yang dimiliki oleh kaumnya saat itu. Di antara contoh yang lain adalah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Di zaman Nabi Isa alaihissalam Yang paling tersebar saat itu adalah tentang kedokteran Para manusia Berbangga-bangga dengan kemampuan mereka Di dalam mengobati manusia Tersebar para tabib, para dokter Dan di antara hikmah Allah SWT Menjadikan mukjizat Nabi Isa alaihissalam sejenis dengan perkara ini Yaitu yang berhubungan dengan kedokteran Tapi mukjizat tersebut lebih hebat Karena beliau bisa Menyembuhkan apa yang tidak disembuhkan oleh orang-orang lain Allah mengatakan Watuk Watubari'ul akmaha wal abrasa bi'izni Dan engkau Bisa menyembuhkan orang yang buta dan orang yang terkena kusta dengan izinku. Dan dua penyakit ini tidak disembuhkan oleh dokter yang lain. Orang yang buta bisa menjadi sembuh kembali. Orang yang terkena kusta bisa sembuh kembali. Bahkan lebih hebat dari itu, wa tukhrijul mauta biizni. Wa ittukhrijul tukhrijul mauta biizni. Bahkan beliau bisa mengeluarkan orang yang sudah meninggal artinya bisa menghidupkan orang yang meninggal biizni dengan izinku yaitu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak dimiliki oleh dokter-dokter yang lain. Kenapa Allah mendatangkan mukjizat yang demikian? Supaya lebih mengena kepada orang-orang tersebut ketika mereka melihat Nabi Isa bisa melakukan apa yang tidak bisa mereka lakukan dengan izin Allah Subhanahu wa taala maka mendorong mereka untuk bisa membenarkan kenabian beliau. Nabi Muhammad SAW di zaman beliau adalah zaman keemasan bahasa Arab. Bahasa Arab ini mencapai zaman keemasan di zaman mereka, di zaman Rasulullah SAW. Sehingga saat itu tersebar penyair-penyair yang ulung dan mereka berlomba setiap tahunnya berkumpul di sebuah tempat dan saling berlomba dengan syair-syair mereka. Oleh karena itu, mukjizat yang paling besar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran, wahyu yang dibaca dengan bahasa Arab yang diakui oleh orang-orang atau para penyair saat itu dan orang-orang Arab secara umum bahwasanya ini bukan ucapan manusia. Mereka mengenal dengan baik apa itu syair dari A sampai Z. Tapi apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini bukan syair. Ini adalah ucapan Allah SWT. Allah SWT mengatakan, Kul la in istama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Katakanlah seandainya manusia dan jin mereka berkumpul semuanya. Bahasawannya, ahli bahasanya, profesornya, doktornya berkumpul semuanya ala ayatu bimithli hadzal Qur'an untuk mendatangkan dengan yang semisal dengan Al-Qur'an. La mithlihi. Ini saya mereka tidak akan mampu untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an. Walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Meskipun mereka saling bekerja sama antara satu dengan yang lain, mengerahkan kemampuannya yang mereka miliki untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an, niscaya mereka tidak akan mampu. Karena Al-Quran adalah kalamullah. Rasulullah SAW memiliki banyak mukjizat. Bukan hanya Al-Quran saja. Dan mukjizat yang Allah berikan kepada beliau jauh lebih banyak daripada nabi-nabi yang lain. Karena apa? Karena beliau SAW adalah nabi yang terakhir. Tidak ada nabi setelah beliau Tidak ada risalah lagi setelah beliau Oleh karena itu Allah kuatkan risalah beliau ini Dengan tanda-tanda kekuasaan yang banyak Dengan bukti-bukti yang banyak Supaya tidak ada alasan bagi manusia Untuk mengingkari kerasulan beliau Di antaranya adalah mukjizat Isra dan juga Mi'raj di mana dalam semalam Rasulullah SAW berjalan dari Mekah ke, ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, kemudian ke langit, dan pada waktu pagi hari beliau sudah berada di bumi. Ini adalah mukjizat yang luar biasa. Perjalanan seseorang dari Mekah ke Palestina ini butuh satu bulan. Kalau pulang balik dua bulan. Belum lagi perjalanan ke langit pulang balik Ini hanya beliau lakukan dalam waktu satu malam saja Subhanallah di asra bi'abdihi Laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa Alladhi barakna hawlahu Linuriyahu min ayatina Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya Pada waktu malam hari Dari masjidil haram Ke masjidil aqsa yang telah kami berkahi apa yang ada di sekitarnya linuriyahu min ayatina supaya kami menunjukkan kepadanya di antara ayat-ayat kami di antara mukjizat Rasulullah SAW adalah terbelahnya bulan di zaman beliau Allah SWT mengatakan Iqtarabatis sa'atu Wansyaqal qamar Wa iyyaraw ayatai yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Kaum Quraisy saat itu mereka minta kepada Rasulullah SAW untuk ditunjukkan bukti bahwasanya beliau adalah seorang nabi. Yaitu minta supaya bulan ini dibelah. Meminta supaya bulan ini dibelah. Akhirnya dengan izin Allah SWT, bulan di zaman beliau terbelah dan semua manusia melihat termasuk diantaranya orang Quraisy dan Rasulullah SAW setelah kejadian itu datang kafilah-kafilah dagang yang saat itu ketika terjadi terbelahnya bulan mereka tidak berada di Mekah tetapi berada di perjalanan ketika mereka sampai di Mekah ditanya apakah kalian melihat bulan terbelah mereka mengatakan iya. Melihat bulan dalam keadaan terbelah menjadi dua. Tapi ketika mereka diperlihatkan tentang terbelahnya bulan, orang-orang Quraisy tetap mereka kufur dan tidak percaya dengan Rasulullah SAW. Mereka mengatakan apa? Wa iyyarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Apabila mereka melihat tanda-tanda kekuasaan Allah SWT Mereka berpaling Kemudian apa yang mereka apa yang mereka katakan Sifrun mustamir Ini adalah sihir Jadi mereka mengingkari Terbelahnya bulan Tapi mereka menganggap ini adalah sihirnya Nabi Muhammad Yang mensihir mata mereka Sehingga mereka seakan-akan melihat bulan itu terbelah Demikianlah yang namanya hati apabila sudah ditutup dengan hawa nafsu Seandainya mereka melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang jelas Maka mereka tidak akan beriman Allah mengatakan Wa iyyarau kulla ayatin la yu'minu biha Seandainya mereka melihat semua ayat Diperlihatkan kepada mereka La yu'minu biha Nescaya mereka tidak akan beriman Jadi kewajiban seorang Rasul Dan seorang da'i seorang juru dakwah dalam menyampaikan. Adapun hidayah maka ini di tangan Allah swt dan dikembalikan kepada Allah SWT. Ini adalah di antara mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW dan juga sebelumnya adalah mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada para rasul. Poin yang selanjutnya adalah tentang al-karamat yaitu karamah-karamah para wali. Al-karamah di dalam dari segi bahasa artinya adalah pemberian. Al-karamah artinya adalah pemberian. Adapun secara syariat maka yang dimaksud dengan al-karamah adalah perkara yang luar biasa yang terjadi kepada seorang wali Allah dengan maksud untuk menguatkan imannya. Perkara yang luar biasa yang terjadi pada seorang wali Allah dengan maksud untuk menguatkan imannya. Perkara yang luar biasa menunjukkan bahwasanya perkara ini bukan sesuatu yang biasa. Tapi dia di luar kebiasaan manusia terjadi kepada wali Allah Ini membedakan antara karamah dengan sihir Karena sihir dan juga yang semisalnya adalah terjadi pada wali-wali setan Bukan kepada wali-wali Allah Untuk menguatkan keimanan mereka Ini adalah hikmah Dijadikannya karamah kepada sebagian wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan beriman dengan adanya karamah ini adalah sesuatu yang wajib. Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan, "Wa min usuli aqidati ahli sunnah at-tasdiqu bi karamatil awliya wa ma yujrillahu ala aydihim min khawariqil adat min khawariq al adat." Yang artinya dan termasuk akidah ahlu sunnah wal jamaah adalah membenarkan adanya karamah-karamah para wali dan apa-apa yang Allah berikan kepada mereka dengan tangan dengan tangan mereka min khawariqil adat dari perkara-perkara yang luar biasa dan tidak mengingkari adanya karamah ini kecuali orang-orang yang sesat jadi kewajiban seorang muslim adalah membenarkan adanya karamah awliya dan tidak mengingkarinya. Dan tidak mengingkari adanya karamah ini kecuali orang-orang yang sesat. Siapakah wali Allah yang Allah berikan mereka keutamaan dengan adanya karamah ini? Wali Allah disebutkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran Siapa mereka? Allah mengatakan Ala inna awliya Allah La khawfun alaihim Walahum yahzanun Alladzina amanu Wa kanu yattaqun Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah La khawfun alaihim Walahum yahzanun Wali-wali Allah itu tidak takut dan juga tidak bersedih. Siapa mereka? Allah di na'amanu kanu yattaqun. Mereka adalah orang yang memiliki dua sifat. Allah di na'amanu, Yang pertama adalah orang-orang yang beriman. Artinya dia memiliki iman. Wa kanu yattaqun dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Ini adalah dua sifat yang harus dimiliki seseorang sehingga mereka dikatakan wali di antara wali-wali Allah SWT. Yang pertama memiliki iman, kemudian yang kedua memiliki ketakwaan. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Apa itu iman dan apa itu takwa? Yang dimaksud dengan iman adalah percaya Dan iman yang paling penting di dalam agama kita adalah iman dengan rukun iman yang enam Beriman kepada Allah Beriman kepada malaikat Beriman kepada kitab-kitab Beriman kepada para rasul Beriman kepada hari akhir Dan beriman dengan takdir Yaitu qadha dan juga qadar Seorang wali Allah Harus beriman dengan keenam perkara ini kalau dia tidak beriman dengan salah satu Dari rukun iman yang enam Maka dia bukan seorang yang beriman Berarti dia bukan seorang wali Di antara wali-wali Allah SWT Beriman kepada Allah Adalah kita beriman Dengan rububiyah Allah Itu meyakini bahasanya Allah satu-satunya yang mencipta Memberikan rezeki dan juga mengatur alam semesta. Di antara makna beriman kepada Allah adalah beriman dengan uluhiyah Allah SWT Yaitu meyakini bahwasanya Allah adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah Selain Allah tidak boleh diserahkan ibadah, tidak boleh disembah Orang yang beriman adalah orang yang meyakini bahwasanya Allah Allah adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Artinya dia adalah seorang muwahhid yang mengesahkan Allah dan tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Adapun orang yang mengaku bahwasanya dirinya adalah seorang wali akan tapi masih menyerahkan sebagian ibadah kepada selain Allah, bergantung kepada selain Allah, meyakini adanya benda-benda, menyembelih untuk selain Allah Swt wa bernadar untuk selain Allah, meminta bantuan kepada jin, maka ini bukan dinamakan wali. Bukan dinamakan wali Allah Swt Karena apa? Karena dia kehilangan satu sifat yaitu iman. Dan di antara makna iman adalah beriman kepada Allah dan di antara makna iman kepada Allah adalah tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan di antara makna iman adalah beriman kepada Rasul. Khususnya bagi kita adalah beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di antaranya adalah mengikuti beliau di dalam beribadah, membenarkan kabar beliau, menjalankan perintah beliau, menjauhi apa yang beliau larang. Ini adalah makna beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang wali dinamakan wali Allah apabila dia beriman kepada Rasul, melaksanakan perintah beliau, menjauhi larangan beliau, membenarkan apa, apa yang beliau kabarkan dan dia tidak beribadah kecuali dengan syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru dia dinamakan sebagai seorang wali. Adapun seorang yang mengaku menjadi wali tetapi ibadahnya tidak sesuai dengan ibadah Rasul. Bahkan dia membuat amalan-amalan ibadah-ibadah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW dan tidak dicontohkan oleh para sahabat, maka yang demikian itu bukan sifat seorang wali Allah SWT. Seorang wali Allah adalah orang yang tidak beribadah kecuali dengan syariatnya Rasulullah SAW dan tidak mengada-ngada di dalam agamanya. Ini sifat yang pertama, yaitu iman. Sifat yang kedua adalah ketakwaan. Apa yang dimaksud dengan takwa? Yang dimaksud dengan takwa adalah antak bi ala nuri minallah tarju thawaballah wa antatruka Allah takhafu azaballah ala nuri minallah ala nuri minallah takhafu azaballah yang dimaksud dengan ketakwaan adalah engkau mengamalkan sebuah ketaatan, sebuah ibadah ala nuri minallah di atas cahaya dari Allah. Di atas cahaya dari Allah. Artinya dengan dasar dalil baik dengan Al-Qur'an maupun dengan sunnah. Tarju thawaballah dan engkau melakukan ibadah tersebut karena engkau mengharapkan pahala dari Allah. Artinya ikhlas. Bukan mengharapkan pahala dari manusia. Wa anta truka maksiat Allah dan engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala ala nurim minallah di atas cahaya dari Allah. Artinya meninggalkan sebuah kemaksiatan atas dasar dalil. Al-Qur'an melarang demikian, As-Sunnah melarang demikian, maka saya tinggalkan bukan meninggalkan kemaksiatan atas hawa nafsunya atau atas akal-akalannya tidak. Tapi meninggalkan sebuah kemaksiatan karena memang kemaksiatan tersebut dilarang. Takhafu adzaballah dan engkau meninggalkan larangan tersebut, kemaksiatan tersebut karena engkau takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dinamakan dengan ketakwaan. Jadi yang dinamakan ketakwaan adalah kita meninggalkan larangan dan juga menjalankan perintah dengan dalil. Adapun seorang wali atau seorang yang mengaku sebagai seorang wali Allah Swt, sementara dia meninggalkan perintah Allah, solat lima waktu tidak dikerjakan, solat Jumat tidak dikerjakan, atau dia melanggar larangan-larangan Allah Swt, minum minuman keras, berzina, atau larangan-larangan yang lain, maka yang demikian itu bukan wali di antara wali-wali Allah Swt. Meskipun dia menyangka ataupun manusia menganggap bahwasanya dia adalah seorang wali. Yang namanya wali Allah Swt. adalah yang menjalankan perintah Allah dan juga meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Itulah yang dinamakan dengan wali. Sebagian contoh dari karamatul aulia. Sebagian dari contoh-contoh karamah-karamah para wali. Yang tersebut di dalam Al-Qur'an seperti kisahnya Maryam Salam yang Allah ceritakan di dalam surat Al Imran. Maryam alaihissalam beliau adalah seorang wanita ahli ibadah yang amalan setiap harinya adalah beribadah hanya kepada Allah Swt. semata. Beliau memiliki kamar khusus yang di situ beliau beribadah kepada Allah Swt. semata. Makanan dan minuman itu yang menyediakan orang lain. Dan saat itu yang bertugas untuk menyediakan makanan dan minuman bagi Maryam adalah Zakaria alaihissalam yaitu Nabi Zakaria alaihissalam. Setiap kali Nabi Zakaria alaihissalam ini datang ingin mengantar makanan dan minuman, ternyata beliau dapatkan di dalam kamar Maryam ini sudah ada makanan dan minuman. Allah menceritakan ini dalam surat Al Imran, "Kullama dakhala 'alaiha Zakaria mihrab wajada 'indaha rizqa." Setiap kali Zakaria masuk ke dalam mihrabnya Maryam, dia mendapatkan di situ ada rezeki, ada makanan. Qala ya Maryam anna laki hadha? Zakaria berkata kepada Maryam, "Dari mana engkau dapatkan makanan ini? Siapa yang mengantarkan kamu makanan ini?" Qalat, "Huwa min indillah." Dia berkata, "Sesungguhnya ini adalah dari sisi Allah." Tidak ada manusia yang mengantar kepadaku makanan ini, tapi makanan ini adalah dari sisi Allah swt. Inna Allah yarzuku man yasha bighairi bighairi hisab. Sungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendaki tanpa perhitungan. Jadi yang memberikan kepada Maryam secara langsung makanan dan minuman makanan dan minuman adalah Allah swt. Bahkan dalam beberapa kitab tafsir di antaranya tafsir Ibn Kathir disebutkan bahwasanya ketika musim panas yang ada di sisi Maryam adalah buah-buahan yang tidak muncul kecuali di musim dingin saja. Dan ketika musim dingin tiba tidak ada di sisi Maryam kecuali buah-buahan yang hanya muncul di musim panas saja. Yang ini menunjukkan kepada kita bahwasanya yang membawakan atau memberikan kepada Maryam makanan dan minuman adalah Allah SWT semata. Ini adalah termasuk karamah. Karena Maryam ini bukan seorang nabi. Beliau adalah wali di antara wali-wali Allah SWT. Karena yang namanya, namanya nabi ini semuanya laki-laki. Tidak ada nabi dari wanita. Di antara contoh karamah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran adalah Ashabul Kahfi Yaitu sekelompok pemuda yang mereka melarikan diri dari kaumnya ingin menyelamatkan diri mereka dari kesyirikan karena saat itu kaumnya menyembah selain Allah SWT dan memaksa mereka untuk berbuat syirik Akhirnya beberapa pemuda ini mereka melarikan diri dan masuk ke dalam gua dan memohon kepada Allah keselamatan. Yang Allah ceritakan di dalam surat Al-Kahfi. Sehingga Allah menidurkan mereka dan menutup pendengaran mereka selama 300 tahun Masehi atau 309 tahun Hijri. Selama 300 tahun mereka dalam keadaan tidur, tidak makan, tidak minum, tidak buang hajat dengan izin Allah swt Dan ini adalah suatu yang luar biasa. Ini bukan satu bulan, bukan satu tahun, bukan sepuluh tahun, tetapi selama 300 tahun mereka dalam keadaan tidur, tidak makan, tidak minum, tidak buang hajat. Ini adalah termasuk karamah yang Allah berikan kepada wali-walinya. Sampai akhirnya Allah SWT membangunkan mereka setelah mereka tidur dalam waktu yang lama. Sehingga mereka mendapatkan manusia di sekitarnya sudah berubah. Tidak seperti yang mereka lihat sebelum mereka tidur. Sehingga mereka mengutus salah seorang di antara mereka untuk ke pasar membeli makanan dengan uang yang mereka bawa dahulu, yaitu 300 tahun yang lalu. Sehingga orang-orang yang ada di pasar mereka terheran-heran dengan uang yang mereka bawa karena uang ini beredar dan ada sudah 300 tahun yang lalu Bagaimana uang ini masih ada Di zaman sekarang Akhirnya setelah dicari kembali beritanya Ternyata memang 300 tahun yang lalu Ada beberapa orang pemuda yang beriman Yang mereka melarikan diri dari Penguasa yang zalim Mereka lah Ashabul Kahfi Yang Allah kekalkan Cerita mereka di dalam surat Al-Kahfi di dalam Al-Quran Dan mereka bukan Nabi Apa yang mereka alami Inilah yang dinamakan dengan karamah Pemberian yang Allah berikan kepada mereka Contoh di antara karamah Adalah yang Rasulullah SAW ceritakan Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim Ada seorang yang bernama Jurej Beliau adalah seorang ahli ibadah yang hidup zaman dahulu dan mereka termasuk Bani Israel. Jurej ini adalah termasuk orang yang ahli ibadah. Suatu saat dia sedang sholat, tiba-tiba ibunya memanggil, dan dia merasa bingung apakah memenuhi panggilan ibunya atau meneruskan sholat dipanggil tiga kali sampai akhirnya beliau memilih untuk tetap meneruskan sholat. Dan ibunya mendoakan kejelekan kepada Jurej. Sampai akhirnya Jurej mendapatkan ujian. Ada sebagian orang-orang nakal dari Bani Israel ingin menfitnah Jurej. Mereka mengutus seorang pelacur yang terkenal cantik kepada Jurej yang saat itu beliau berada di dalam rumah ibadahnya. Wanita ini berusaha untuk menggoda jurid sebisa mungkin, akan tapi dia enggan dan tidak bisa digoda oleh wanita tersebut. Sehingga wanita ini pergi kepada seorang penggembala dan berzina dengan penggembala tersebut. Kemudian dia hamil dan melahirkan seorang anak Kemudian dia mengaku di tengah-tengah manusia bahwasanya anak ini adalah anaknya Jurej. Sampai akhirnya Bani Israel saat itu mereka marah dan menganggap Jurej ini adalah seorang ahli ibadah yang munafik. Kemudian mereka menghancurkan tempat ibadah Jurej. Jurej kemudian dia meminta supaya didatangkan anak tersebut Yaitu bayi dari wanita pelacur tadi Kemudian dia sholat Dan setelah sholat Dia memegang bayi tersebut Memegang perutnya Kemudian bertanya Ya gulam man abuk Wahai anak kecil Siapa bapakmu Dan saat itu Dia masih berupa bayi maka bayi tersebut mengatakan Ar-ra'i Bapakku adalah pengembala Dan ini didengar oleh orang-orang Bani Israel saat itu Seorang bayi Yang masih dalam gendongan dalam, Masih dalam buayaan Dia berbicara layaknya, layaknya orang yang sudah dewasa Mengatakan bahwasanya Bapakku adalah pengembala Sehingga mereka menawarkan kepada Jurej untuk dibangunkan kembali tempat ibadah yang lebih bagus dari yang semula. Akan tetapi beliau hanya meminta supaya dikembalikan seperti semula saja. Cerita ini sahih diriwatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan ini adalah termasuk karamatul awliya. Termasuk karamah para wali. Yang Allah berikan kepada sebagian wali-walinya. Ini adalah karamah dan yang pertama tadi adalah al-mu'jizat. Di sana ada yang dinamakan dengan al-ahwal asy-syaitaniyah. Keadaan-keadaan setan. Maksudnya adalah perkara yang luar biasa yang terjadi pada wali-wali setan. Karena setan ini juga punya wali-wali. Jadi wali-wali ada dua. Ada wali-wali Allah swt dan di sana ada wali-wali setan. Al-ahwal syaitaniyah, keadaan-keadaan setan ini terjadi pada wali-wali setan. Perkara yang luar biasa yang terjadi pada wali-wali setan. Allah mengatakan, "Wa inna syayatin la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum." Dan sesungguhnya para setan mereka mewahyukan kepada wali-walinya menunjukkan bahwasanya Setan juga memiliki wali-wali Dan mereka Juga membantu wali-walinya dengan Perkara-perkara yang luar biasa Contohnya adalah ketika Musailama Al-Kadzab Mengaku menjadi seorang Nabi Maka ketika dia mengaku menjadi seorang nabi Dia dibantu oleh setan-setan Sehingga terkadang dia mengabarkan sesuatu yang gaib mengabarkan tentang jumlah tentara kaum muslimin yang akan datang misalnya dan juga perkara-perkara yang lain kemudian juga Al-Harith ad dimashki ini juga mengaku menjadi seorang nabi di zaman Abdul Malik ibn Marwan seorang khalifah Bani Umayyah setiap kali dia ditangkap dan dipenjara Pasti keluar Jadi ada setan yang datang kepadanya Dan juga melepaskan Tali ikatan Akhirnya dia bisa keluar Dan setiap kali akan diusahakan untuk dibunuh Dengan senjata Tidak mempan Bahkan manusia saat itu Melihat dia Dan juga pasukannya berada di atas Itu terbang Sampai akhirnya tertangkaplah Harith ad dimashki ini Kemudian ada seorang yang ingin membunuhnya dengan senjata Akan tetapi dia tidak mempan Maka Abdul Malik Ibn Marwan mengatakan Mungkin kamu menikamnya tanpa mengucapkan bismillah Ucapkan bismillah Akhirnya dia membaca bismillah Dan menikamnya dan terbunuhnya Terbunuhlah Al-Harith ad dimashki ini ini adalah bantuan para setan terhadap wali-wali mereka. Apa perbedaan antara mukjizat dengan karamah? Perbedaan antara mukjizat dengan karamah bahwasanya al-mukjizah ini adalah untuk seorang nabi. Sedangkan al-karamah ini adalah untuk wali-wali dan wali ini kedudukannya lebih rendah daripada seorang nabi. Seorang nabi adalah seorang laki-laki dan dia adalah merdeka dan dia adalah seorang manusia. Jadi nabi itu adalah seorang manusia laki-laki dan dia merdeka. Jadi yang namanya mukjizat tidak mungkin terjadi kecuali kepada seorang laki-laki yang merdeka dan dia adalah seorang manusia dan dia adalah seorang nabi. Ini yang dinamakan dengan mukjizat. Adapun yang namanya karamah ini terjadi pada seorang wali dan yang namanya wali bisa laki-laki bisa wanita. Sehingga al-karamah terjadi bagi seorang laki-laki maupun seorang wanita. Makanya Maryam adalah wali di antara wali-wali Allah. Padahal beliau adalah seorang wanita. Demikian pula istri Firaun yang dinampakkan kepadanya rumahnya di surga. Beliau adalah juga termasuk wali di antara wali-wali Allah SWT. Dan seorang wali bisa seorang manusia dan bisa seorang jin. Jadi wali Allah SWT bisa dari kalangan manusia dan bisa seorang jin. Demikian pula seorang wali kadang dia sebagai seorang manusia yang merdeka dan kadang dia adalah seorang buddha atau hamba sahaya. Seorang hamba sahaya yang soleh bertakwa kepada Allah dan beriman, maka dia adalah wali di antara wali-wali Allah SWT. Kemudian di antara perbedaan antara mukjizat dengan karamah bahwasanya mukjizat ini diiringi dengan pengakuan sebagai seorang nabi. Diiringi pengakuan sebagai seorang nabi. Adapun al-karamah maka ini tidak diiringi dengan pengakuan sebagai seorang nabi. Maryam mendapatkan karamah, Ashabul Kahfi mendapatkan karamah dan juga Juraj mendapatkan karamah akan tetapi mereka tidak mengaku sebagai seorang nabi. Ini perbedaan antara mukjizat dengan al-karamah. Apa perbedaan antara al-karamah dengan ahwal syaitaniyah? Perbedaan antara karamah para wali yaitu para wali Allah Swt dengan ahwal syaitaniyah keadaan keadaan setan yang terjadi pada wali-wali setan. Dan ini yang kadang kita terkecoh kita menganggap seorang wali setan sebagai seorang wali Allah SWT Karena hanya melihat sesuatu yang luar biasa Yang ada pada dirinya Oleh karena itu poin yang terakhirnya adalah poin yang penting Apa perbedaan antara Al-Karamah yang Allah berikan kepada wali-wali Allah Dengan ahwal syaitaniyah Yang terjadi kepada wali-wali setan? Yang pertama Al-karamah ini terjadi pada wali Allah. Yang tadi kita sebutkan sifatnya adalah memiliki keimanan dan juga ketakwaan. Adapun ahwal syaitaniyah, keadaan-keadaan setan, sihir dan juga semacamnya, ini terjadi pada wali setan yang mereka tidak beriman dan tidak bertakwa kepada Allah Swt. Jadi kalau ada seorang mengaku bisa melakukan perkara yang luar biasa maka jangan kita langsung benarkan akan tapi kita lihat dulu bagaimana perilaku dia apakah dia termasuk orang yang beriman dan bertakwa atau bukan seandainya dia termasuk orang yang beriman dan bertakwa maka kita harapkan itu adalah karamah dan kita harapkan beliau adalah termasuk wali di antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala tapi kalau amalan dia jauh dari agama Jauh dari tuntunan keimanan Jauh dari tuntunan ketakwaan Maka ditakutkan bahwasanya apa yang terjadi itu adalah Termasuk ahwal syaitaniyah Dan bahwasanya dia bukan termasuk wali Allah Akan tapi termasuk wali-wali setan. Oleh karena itu Al-Layth Ibn Sa'ad Beliau mengatakan Iza ra'aitumur rajula yamshi 'alal ma fala taghtarru bihi hatta tu'ridu amrahu 'alal kitab wa sunnah. al layth Ibn Sa'ad ini adalah guru dari Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, apabila kalian melihat seseorang laki-laki yang berjalan di atas air, berjalan di atas air, fala taqtarru bihi, maka janganlah kalian tertipu dengannya hatta tu'ridu amrahu 'alal kitabi was sunnah. Sampai kalian mencocokkan keadaan dia, amalan dia dengan Al-Qur'an dan sunnah. Artinya enggak semua orang yang bisa berjalan di atas air. Itu kemudian dia adalah seorang wali di antara wali-wali Allah. Karena mungkin saja itu terjadi pada seorang wali di antara wali-wali setan dengan bantuan dari setan. Jadi kita cocokkan dulu amalan dia dengan Quran dan Sunnah dengan syariat. Kalau sesuai dengan Quran dan Sunnah, maka kita berharap dia adalah seorang wali di antara wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara perbedaan antara karamah dengan ahwal syaitaniyah, bahwasanya al-karamah ini tidak dipelajari. Yang namanya al-karamah tidak bisa dipelajari. Ini adalah terjadi begitu saja dengan kehendak Allah semata tanpa ada campur tangan dari seorang wali di antara wali-wali Allah SWT. Adapun ahwal syaitaniyah, keadaan-keadaan setan ini adalah sesuatu yang bisa dipelajari. Yaitu dengan cara menyerahkan sebagian ibadah, sebagian ketaatan kepada setan. Semakin seseorang tunduk kepada setan dan menyerahkan ketaatan yang sepenuhnya kepada setan, maka setan akan semakin semangat untuk menolong dia. Apa yang dia minta akan diberikan. Mau dibawa ke atas, dijalankan di atas air, dibawa terbang, dan lain-lain. Akan diberikan kepadanya. Dengan syarat dia mengorbankan keimanannya dan menjauhkan ketakwaan dari dirinya. Kufur kepada Allah, bermaksiat kepada Allah SWT. Jadi yang namanya ahwal syaitaniyah ini adalah sesuatu yang bisa dipelajari. Oleh karena itu di sana ada sekolah-sekolah <clears throat> yang mengajarkan tentang ahwal syaitaniyah ini, mengajarkan sihir. Dan di sana ada perguruan-perguruan yang juga mengajarkan tentang perkara-perkara yang luar biasa. Karena memang ini adalah sesuatu yang bisa dipelajari. Di pasar-pasar banyak kita dapatkan buku-buku yang isinya adalah mengajarkan kepada orang untuk berbuat sihir atau yang dianggap itu adalah perkara-perkara yang luar biasa yang dinamakan dengan al-mujarrabat perkara-perkara yang sudah dicoba ini adalah termasuk ahwal syaitannya termasuk sihir dan ini bukan karamah karena yang namanya karamah itu tidak bisa dipelajari dan seandainya terjadi kepada seorang wali belum tentu bisa diulang kembali karena ini adalah dengan kehendak Allah SWT semata Di antara perbedaan antara karamah dengan wali Atau dengan ahwal syaitaniyah bahwasanya karamah ini tidak bisa dilawan Kalau sudah terjadi Maka tidak ada yang bisa melawannya Tidak bisa dilawan dengan sihir Tidak bisa dilawan dengan apapun Karena karamah ini berasal dari Allah SWT Adapun yang namanya ahwal syaitaniyah Keadaan-keadaan setan ini bisa dilawan. Bisa dilawan dengan sihir yang semisalnya atau bisa dilawan dengan membacakan ayat-ayat Al-Qur'an atau membaca zikir-zikir yang disyariatkan. Oleh karena itu banyak di antara mereka ketika mengadakan peragaan tertentu atau atraksi tertentu mereka berpesan supaya jangan ada di antara pendengar di antara hadirin yang membaca Al-Qur'an atau membaca zikir-zikir yang di situ ada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kalau sampai dibacakan ayat Al-Qur'an di dekat mereka, maka setan-setan tidak akan berani mendekat dan membantu mereka. Jadi karamah tidak bisa dilawan sedangkan ahwal syaitaniyah bisa dilawan. Di antara perbedaan antara karamah dengan ahwal syaitaniyah bahwasanya karamah apabila terjadi kepada seseorang ini membawa sifat rendah hati. Membawa sifat rendah hati bagi orang yang merasakan karamah tersebut. Artinya apabila dia mendapatkan karamah dari Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang luar biasa, ini membawa dia untuk semakin rendah hati. Adapun ahwal syaitaniyah keadaan-keadaan setan, sihir dan semisalnya apabila terjadi pada diri seseorang ini justru membawa kesombongan. Ini adalah perbedaan antara al-karamah dengan ahwal syaitaniyah. Para wali-wali Allah SWT ketika mereka mendapatkan karamah semakin mereka tunduk, semakin mereka beriman kepada Allah, semakin yakin dengan ke kebenaran Allah SWT semakin yakin dengan kebenaran Rasulullah, semakin mereka merendah hati di antara manusia. Di antara contohnya adalah apa yang terjadi pada seorang wali di antara wali-wali Allah SWT yang bernama Abu Muslim Al-Khawlani. Abu Muslim Al-Khawlani ini hidup di zaman Abu Bakar As-Siddiq tapi dia tidak belum belum atau tidak mendapatkan kesempatan untuk melihat Rasulullah SAW. Artinya dia adalah seorang tabiin. Seorang tabiin ini adalah orang yang beriman dan melihat orang yang pernah melihat Rasulullah, yaitu melihat para sahabat. Abu Muslim Al Khawlani ketika muncul seorang yang mengaku menjadi nabi di Yaman, yaitu Al Aswad Al Anasi Al Ansi Al-Aswad ini memanggil Abu Muslim Al-Khawlani. Dan dia tahu bahasanya Abu Muslim Al-Khawlani adalah seorang yang soleh, seorang mukmin yang soleh dan taat beribadah kepada Allah Swt. Dia panggil oleh Al-Aswad Al-Ansia yang mengaku menjadi nabi ini. Kemudian Al-Aswad bertanya kepada Abu Muslim, atas "Atashhadu anni Rasulullah?" Apakah kamu bersaksi bahasanya aku adalah seorang Rasulullah? Maka Abu Muslim mengatakan, Ma asma' Aku tidak mendengar Jawaban ini sangat mengecewakan bagi Al-Aswad Kemudian Al-Aswad bertanya atas haduan Nabi Muhammad dan Rasulullah Apakah kamu bersaksi bahasa Muhammad adalah Rasulullah? Qala na'am Iya aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Ditanya lagi, "Atasyhadu anni Rasulullah?" Apakah kamu bersaksi bahwasanya aku adalah seorang Rasulullah? Qala ma asma. Aku tidak mendengar. Ditanya lagi, atas "Atasyhadu anna dan Rasulullah?" Apakah kamu bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah? Qala na'am. Iya. Dan seterusnya. Sampai akhirnya Al-Aswad ini marah dan menyuruh untuk dikobarkan api dan dilemparkanlah Abu Muslim Al-Khawlani ini ke dalam api yang menyala-nyala. Tapi ternyata Allah mengendaki api ini dingin dan Abu Muslim tidak terkena sedikit pun dari kobaran api tersebut. Sampai akhirnya dinasihatkan kepada Al-Aswad supaya mengusir Abu Muslim Al-Khawlani ini dari daerahnya. Karena kalau dia tetap ada di sini akan merusak pengikutnya. Artinya lama-kelamaan pengikut dari Al-Aswad yang mengaku menjadi nabi ini akan tidak percaya dengan Al-Aswad. Akhirnya diusirlah Abu Muslim ini dari dari Yaman dan dia pergi musafir bepergian menuju ke kota Madinah. Sampai di kota Madinah ini Abu Muslim Al-Khawlani menambatkan hewan tunggangannya kemudian dia masuk ke dalam ke dalam Masjid Nabawi ini dan sholat sholat di situ setelah dia sholat Umar bin Khattab melihat Abu Muslim Al-Khawlani ini dan dia sebelumnya belum pernah melihat Umar bin Khattab belum pernah melihat Abu Muslim Al-Khawlani ini kemudian dia bertanya yaitu Umar bin Khattab bertanya kepada laki-laki ini yaitu Abu Muslim. Mimmanir rojul, Dari mana kamu? Dia mengatakan min ahli Yaman. Aku dari Yaman. Kemudian Umar bertanya, "Ma fa'ala ar-rajul alladhi harraqahu al-kadzdzab bin nar?" Bagaimana nasib laki-laki yang telah dibakar oleh pendusta dengan dengan api. Artinya Umar ketika dia mengetahui bahasanya adalah dari Yaman, Umar bertanya bagaimana nasib laki-laki itu yang telah dibakar oleh Al-Aswad Al-Ansi dengan api. Kemudian Abu Muslim mengatakan, "Dzaka Abdullah ibnu Ayub. Oh, itu adalah Abdullah bin Ayub. Dia mengatakan, "Oh, itu adalah Abdullah bin Ayub. Dia ingin apa? Ingin menjauhkan dirinya dari sifat ria. Ingin menutup-nutupi bahasanya dia yang dibakar itu adalah dirinya Dia mengatakan kepada Umar Zaka Abdullah bin Ayyub Oh itu adalah Abdullah bin Ayyub Seakan-akan Abdullah bin Ayyub itu adalah bukan diri dirinya Maka akhirnya Umar bin Khattab boleh mengatakan Ansudukallah Anta huwa Umar mengatakan Aku meminta kepadamu dengan nama Allah SWT Apakah engkau adalah dia? Apakah engkau adalah dia? Apakah engkau adalah orang yang dibakar tersebut? Qala Allahumma na'am Dia mengatakan Ya Allah, iya Baru setelah itu tidak ada jalan baginya untuk menghindar Dia hanya bisa mengatakan Iya Kemudian akhirnya Umar bin Khattab membawa Abu Muslim Al-Khawlani ini kepada Abu Bakar As-Siddiq. Sahihnya bahwasanya di antara sifat wali-wali Allah SWT apabila terjadi karamah pada dirinya ini membawa dirinya untuk merendahkan diri. Di sini Abu Muslim Al-Khawlani semaksimal mungkin dia menutupi apa yang ada pada dirinya. Menutupi semaksimal, semaksimal mungkin semampunya apa yang terjadi pada dirinya. Adapun orang-orang atau adapun ahwal syaitaniyah yaitu keadaan-keadaan setan maka ini kebanyakan membawa pelakunya kepada kesombongan. Saya bisa kebal. Saya bisa memakan air panas, meminum air panas. Saya bisa kebal dengan ini dan itu. Saya bisa terbang. Diumumkan kepada manusia bahwasanya dia bisa ini dan itu. Dan ini adalah bukan ciri wali-wali Allah Tapi itu adalah ciri dari wali-wali setan Oleh karena itu seorang muslim Maka adalah dia bisa membedakan antara wali Allah dengan wali setan Dan kita memohon kepada Allah Semoga Allah SWT menjadikan kita Termasuk awliya Allah Alladzina la khawfun alaihim Walahum yahzanun Dan tidak ada keharusan seorang wali harus memiliki perkara yang luar biasa. Tidak ada keharusan seorang wali harus memiliki perkara yang luar biasa. Banyak di antara para sahabat radhiyallahu anhum yang mereka imannya adalah iman yang paling tinggi dan ketakwaan yang paling tinggi, tetapi mereka tidak mendapatkan perkara yang luar biasa. Karena maksud dari al-karamah adalah untuk menguatkan iman seseorang apabila imannya sudah kuat, maka dia tidak perlu yang namanya yang namanya karamah. Sudah tidak perlu apa yang dinamakan dengan karamah. Oleh karena itu karamah yang ada di zaman tabi'in, <clears throat> zaman setelah para sahabat radhiyallahu anhum, ini jauh lebih banyak daripada karamah yang ada di zaman sahabat. Di zaman sahabat bisa kita hitung. Tapi karamah yang ada di zaman tabi'in jauh lebih banyak. Karena apa? Karena zaman tabi'in tentunya imannya tidak sekuat yang ada di zaman sahabat. Oleh karena itu perlu mereka al-karamah yang bisa menguatkan keimanan mereka. Itulah yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Eh, seandainya ada pertanyaan silakan ditulis dengan kertas eh, dengan kertas dan diajukan ke depan dan bagi yang belum memiliki kertas bisa diambil ke depan. Apa perbedaan antara karamah dengan ilham? Yang dimaksud dengan ilham adalah firasat Yang dimaksud dengan ilham adalah firasat Jadi seorang memiliki firasat tertentu Kemudian terjadilah apa yang dia firasatkan Maka ini yang dimaksud dengan firasat Yang dimaksud dengan ilham Dan kepada siapa ilham diberikan Ilham ini diberikan kepada orang-orang yang mereka memiliki kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Sehingga apa yang dia firasatkan hampir semuanya benar. Di antaranya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau termasuk orang yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya beliau termasuk muhaddath yaitu orang yang diberikan ilham. Artinya banyak firasat beliau yang sesuai dengan dalil. Di antaranya adalah ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersama para sahabat akan menyerang kota Syam. Ketika mau sampai ke kota Syam, mereka mendengar bahasanya di kota Syam sedang terjadi wabah penyakit. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meminta pendapat para sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansar, ahli Badr, orang-orang yang muslim yang masuk Islam ketika pembukaan kota Mekah. Diminta pendapat mereka. Bagaimana pendapat kalian? Apakah kita tetap menuju ke sana ke Syam padahal di sana ada sedang sedang terjadi wabah penyakit meninggal ribuan orang setiap harinya atau kita pulang ke Madinah setelah bermusyawarah akhirnya Umar menentukan bahwasanya kita akan pulang ke Madinah sampai seorang sahabat berkata kepadanya yaitu Abu Ubaidah ya Amirul Mukminin Atafirru afiraran min qadarillah Apakah kita lari dari takdir Allah SWT Beliau mengatakan Nafirru min qadarillah Ila qadarillah kita lari, kita lari dari takdir Allah Menuju ke takdir Allah yang lain Sampai akhirnya datang Abdurrahman bin Auf Yang ketika bermusyawarah Dia tidak berada di tempat Karena satu keperluan Kemudian setelah itu dia datang dan mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila terjadi taun atau wabah penyakit yang merata di sebuah tempat dan kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dari daerah tersebut. Dan apabila kalian berada di luar, maka janganlah kalian memasuki daerah tersebut. Abdurrahman bin Auf mendengar eh, hadis ini dari Rasulullah SAW dan Umar dan juga para sahabat yang lain tidak mendengar hadis ini tetapi ijtihad Umar firasat Umar ternyata sesuai dengan sabda Nabi SAW bahwasanya orang yang berada di luar daerah yang terkena wabah penyakit tidak boleh masuk ke dalamnya akhirnya beliau dan juga para sahabat pulang kembali ke kota Madinah ini menunjukkan tentang firasat dan ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW Seandainya ada di antara umatku orang-orang yang muhaddatun berfirasat yang benar maka itu adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Apa perbedaan antara jin dan setan? Setan ini adalah jin yang kafir. Setan adalah jin yang kufur kepada Allah Subhanahu Adapun jin maka ini lebih umum ada di antara jin yang muslim, ada di antara mereka yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jin yang kafir inilah yang dinamakan dengan setan. Yang membedakan sihir dan karomah ketika kita hanya mengetahui efek bukan pelakunya. Eh, saya kurang paham ini pertanyaan bagaimana eh, Nanti bisa ditanyakan ke saya langsung setelah pengajian ini tapi itu yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Seandainya ada kebenaran maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata dan seandainya ada ada kesalahan maka datangnya dari saya pribadi dan juga dari setan dan saya memohon ampun kepada Allah. Wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.